الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد فنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى حول فقه سجود السهو Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. <clears throat> Amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini pertemuan yang singkat akan sedikit menjelaskan tentang hukum sujud sahwi. اولا السهو في الصلاه هو الغفله التي تسبب نقصانا فيها أو زيادة أو شكا وحيرة نعم sahwi istilah sahwi adalah istilah kelupaan yang menyebabkan tambahan dalam sholat atau pengurangan atau keraguan وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أكثر من مرة بل قد ورد بل قد ورد من الأحاديث في سهوه صلى الله عليه وسلم خمس أحاديث ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد وهذا لأمرين اثنين نذكرهما وقد يكون لها ثالث لا نذكره الأول تأكيدا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم فالأنبياء بشر وليسوا ملائكة ولا آلهة بل هم بشر كما قال الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى على لسانهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء يعني بالرسالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر يوحى, إن يوحى إلي فهم بشر مثلنا ويختلفون عنا في أنهم يوحى إليهم لأنهم رسل ولذلك سهى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي في صلاته لأنه بشر كسائر البشر من هذه الحيثية dan perlu kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri walaupun beliau sebagai seorang nabi namun beliau juga pernah lupa dalam sholatnya bahkan Imam Ibnu Qayyim Rimullah taala dalam kitabnya Zadil Ma'ad mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan tentang kekeliruan yang terjadi pada di Rasulullah Shallallahu Wasallam dan hadis yang berbicara masalah ini sekitar lima hadis yang berbicara tentang sahunya atau kelirunya Rasulullah Shallallahu Wasallam. Dari hadis-hadis ini, alhamdulillah kita mendapatkan dua faidah yaitu dari hadis-hadis yang berkaitan masalah kelirunya Rasulullah Shallallahu Alaihi kita bisa mendapatkan dua faidah yang pertama sebagai penjelas akan tabiat asal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa konsekuensi manusia biasa itu dia tidak luput dari kekeliruan kelupaan dalam semua perkara dunianya oleh karena itu, para nabi dan rasul mereka bukan malaikat. Mereka apalagi sampai derajat ketuhanan, mereka pun lupa, mereka juga makan, mereka juga minum dan yang lainnya. Maka itu Allah Ta'ala mengkisahkan tentang ucapan mereka dalam firman-Nya inna innahnu illa basyarum mithlukum. Nabi dan Rasul ketika berdakwah mereka mengatakan kami itu manusia seperti kalian Walakin Allah yamunnu mayyasha. Akan tetapi Allah memberikan kepada kami hidayah menjadi seorang nabi. Demikian juga Allah telah memberitakan kepada Rasul Rasulullah wasallam untuk mengatakan Qul innama ana basyarun yuha ilayya Katakan wahai Muhammad Saya itu manusia yang diwahyukan kepadaku Berarti Nabi dan Rasul pun sifatnya sifat manusia Terkadang lupa dan keliru الفائدة الثانية من نسيان النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يحصل التشريع فلولا سهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل التشريع للأمة والأمة مؤتسية ومقتدية به صلى الله عليه وسلم فسهى صلى الله عليه وسلم بقدر الله لكي يشرع الله تبارك وتعالى للمؤمنين ويبين لهم هذا الدين ويقتدون به قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Kemudian yang kedua, faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang berkaitan masalah sahwinya Rasulullah SAW yang kedua akan adanya syariat yang berkaitan masalah perkara tersebut. Jika seandainya Rasulullah SAW tidak pernah keliru dalam sholatnya, maka dari mana kita mengambil sunnah jika seandainya kita keliru? Syariat Islam, syariat yang lengkap. Dalam kondisi kita benar atau keliru, semuanya sudah dibahas panjang lebar sama ulama-ulama kita. Kenapa? Karena adanya syariat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah telah mentakdirkan yaitu kejadian kelirunya Rasulullah SAW itu tadi dari Allah Taala Allah mentakdirkan supaya Nabi Muhammad keliru dalam sholatnya sehingga jika seandainya umatnya juga keliru Rasulullah SAW sudah memberikan syariat kepada umatnya kenapa karena umat Islam pasti juga akan keliru Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana fikihnya Oleh karena itu Allah Taala berfirman tentang sempurnanya sorry tolak dan Rasulullah SAW kepada umatnya. Allah Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada sorry toladan yang baik bagi orang-orang yang pengen mengejar surga dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن سهى فإما أن يسهو عن سنة أو عن واجب أو عن ركن فإن سهى عن السنة عن سنة في الصلاة من سنن الصلاة فلا شيء عليه وإن سهى عن واجب من واجباتها فعليه أمر واحد وهو سجود السهو والذي هو بمثابة الاعتذار إلى الله والجبران لما نقص من الصلاة وإن سهى عن الركن فعليه أمران الأول وجوب الإتيان بهذا الركن الذي سهى عنه والثاني وجوب السهو كذلك وجوب سجود السهو كذلك dan kekeliruan dalam sholat seseorang keliru dalam sholatnya atau meninggalkan perkara dalam sholatnya entah meninggalkan perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara yang wajib atau meninggalkan rukun. Jika seseorang dalam sholatnya meninggalkan perkara yang sunnah karena kelupaan, maka tidak ada kewajiban baginya, yaitu sholatnya sah dan tidak disyariatkan untuk mengulangi. Yaitu tidak ada masalah baginya jika seandainya dia meninggalkan atau lupa dari sesuatu yang sunnah. Yang kedua, jika lupa dari sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib dalam sholat maka tidak ada kewajiban baginya kecuali hanya sujud sahwi kalau saat seseorang ketinggalan sesuatu yang wajib maka dia hanya sujud sahwi sujud sahwi untuk melepaskan tanggung jawab dia kepada Allah Ta'ala sehingga sholatnya bisa sah yang kedua untuk menutup kekurangan wajib yang dia tinggalkan saya contohkan misalkan duduk tasyahud yang awal kalau dia ketinggalan, lanjutkan sholatnya. Ditutup nanti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sudah menutup kekurangan kewajiban yang kita tinggalkan. Yang ketiga, jika kita kekurangan rukun, seseorang yang kelupaan rukun, kewajiban dia ada dua. Yang pertama, mendatangkan rukun tersebut sehingga amal tersebut tidak dianggap. Dia harus memperbaiki lagi. Yang kedua, harus sujud sahwi yang kedua. Berarti dua kewajiban. Yang pertama, mendatangkan rukun yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. فإن قلت متى يكون سجود السهو هذا فهو إما أن يكون في آخر الصلاة قبل التسليم أو يكون بعد التسليم والمذاهب في هذا أربعة أبعد المذاهب عن الصواب فيما نرى هو مذهب الأحناف رحمهم الله فإنهم يقولون سجود السهو دائما بعد التسليم دائما في كل الأحوال بعد التسليم وهم إذ يقولون هذا يقولون هناك تسليم ثم سجود ثم تسليم نعم Pertanyaan, kapan sujud sahwi dijalankan? Maka sujud sahwi ini dilakukan bagi orang yang keliru dalam sholatnya entah dikerjakan sebelum salam atau dikerjakan setelah salam yaitu entah dikerjakan sebelum salam atau setelah salam dan itu semuanya ada perincian dan dalam masalah ini yaitu kapan seseorang sujud sahwi para ulama berbeda pendapat menjadi empat pendapat atau empat mazhab. Mazhab yang paling jauh yang paling jauh atau yang paling jauh dari kebenaran dari dilihat dari dalilnya adalah mazhabnya Imam Ahmad ah, Hanafi Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yaitu berpendapat bahwasanya sujud sahwi semuanya setelah salam berarti tata caranya salam kemudian sujud kemudian salam lagi Dan ini mazhab yang paling jauh dari dalil. ثم يليه في القرب من الدليل مذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله فإنهم قالوا سجود السهو دائما قبل التسليم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان قبل التسليم Kemudian mazhab yang kedua yang lebih dekat daripada mazhabnya Imam Ahmad, uh, Imam Hanafi, Imam Abu, Hanifah, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. rahimallahu taala yang mana mazhabnya beliau, mazhabnya Imam Syafi'i, semua sudut sahwi dikerjakan sebelum salam. Semuanya dikerjakan sebelum salam. Kenapa? Karena berdalil dengan hadis likul mirsa sajdatan. Setiap kekeliruan dalam sholat maka diharuskan dua sujud dilaksanakan dua sujud ini sebelum salamnya ثم يليه في القرب من الدليل مذهب الحنابلة فإنهم يقولون الأصل في سجود السهو أن يكون قبل التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان قبل التسليم ولكن عندنا حالات خمس ثبت فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو منها ثلاث بعد التسليم فيقولون نسجد دائما قبل التسليم إلا في هذه الحالات الثلاث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد التسليم عملا بجميع الأحاديث Mazhab yang ketiga yang paling dekat dengan Eh, dalil juga dilihat dari madhab yang pertama dan kedua yaitu madhabnya Hanabila atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya yaitu secara hukum asal sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam hukum asalnya akan tetapi jika kita lihat dari perincian maka ada lima macam sujud sahwi itu ada lima macam dua macam dikerjakan sebelum salam dan tiga macam dikerjakan setelah salam dan tiga macam uh, lima macam semuanya ini karena Imam Ahmad bin Hambal mengumpulkan semua dalil karena tadi kita sebutkan Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada lima hadis yang berkaitan tentang sujud sahwinya Rasulullah SAW kemudian sama Imam Ahmad dikumpulkan dan setiap hadis dibuat kondisi ini kondisi ini kondisi ini sehingga dirinci dua macam sebelum salam tiga macam setelah salam ثم مذهب المالكية فيما نظن أنه هو الصواب في هذه المسألة فإنهم قالوا إنا نظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وبحثنا عن السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم عن العلة التي جعلته صلى الله عليه وسلم يسجد قبل التسليم وأحيانا بعده فوجدناه إذا كانت الصلاة إذا كان السهو قد تسبب في الزيادة في الصلاة كمن سهى فصلى ركعة خامسة فإننا لا نجمع في الصلاة زيادتين بل نسجد للسهو خارج الصلاة بعد التسليم لئلا نجمع زيادتين وأما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كانت السهو في الصلاة قد تسبب في النقصان منها مثل الذي يقوم إلى الثالثة دون التشهد الأوسط فإنا نسجد قبل التسليم Jubranan linaqsiha. Mazhab yang keempat, pendapat yang keempat adalah pendapat mazhab Malikiyah. Dan mazhab ini jika kita lihat dari dalilnya merupakan pendapat yang paling dekat dengan dalil atau yang paling benar. Wallahu alam yaitu mazhabnya mereka jika kita lihat semua dalil yang ada baik dalil yang berupa hadis qauli sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau fi'li atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga kalau kita lihat dari ilah penyebab beliau itu sujud sahwi maka kita mendapatkan perincian secara detail yaitu mereka membagi rincian yang pertama madhabnya Maliki yang pertama perinciannya jika terjadi tambahan dalam sholat di dalam sholat ada tambahan contohnya orang Rakaat yang keempat sebenarnya dia salam, akhirnya berdiri. Sehingga terdapat tambahan di sini rakaat yang kelima. Rakaat yang kelima tambahan. Maka jika dalam sholatnya ada tambahan, kita nggak bisa menambahkan dua tambahan lagi. Kita mengumpulkan dalam sholat dua tambahan, sudah ada tambahan, kemudian ditambah lagi nggak bisa. Jika seandainya ada tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Jika terdapat tambahan dalam sholatnya, maka sujud sahwinya setelah salam. Kemudian yang kedua, jika dalam sholatnya ada kekurangan, contohnya kurang tasawuf awal, rakaat kedua, ah, sebenarnya dia duduk tasawuf yang pertama. tasawuf yang pertama ini hukumnya wajib atau diistilahkan dengan sunnah muakkadah atau yang lainnya. Intinya, siapa yang ketinggalan tasawuf awal, rakaat kedua, aslinya duduk, tapi dia berdiri dan sudah tegak berdiri maka lanjutkan sholatnya lanjutkan sholatnya nggak boleh kembali karena sudah berdiri tegak namun ditutup atau diganti tasyahud awal ini dengan sujud sahwi sebelum salam kenapa? karena di dalamnya ada kekurangan yaitu kurang tasyahud awalnya هذا كله إذا كان المصلي قد اكتشف خطأه وسهوه وذهوله قبل التسليم أما إن لم يكتشف خطأه وسهوه وذهوله إلا بعد التسليم فما له من حيلة إلا أن يوقع السجود بعد التسليم Dua kondisi ini, jika orang tersebut mengetahui kesalahannya sebelum salam, yaitu ada orang sholat, sebelum salam dia keliru, kekeliruannya apa? nampak kekeliruannya bagi dia maka tadi kondisinya kalau ada tambahan sujud sahwinya setelah salam tapi kalau ada kekurangan sebelum salam namun jika setelah salam baru ingat kekeliruannya itu apa maka kalau setelah salam baru ingat sujud sahwinya setelah salam. وإذ قد انتهينا مما أردنا عرضه في هذه المسألة فإني أحب أن أذكر إخواني المؤمنين والذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله رب العالمين إننا في هذا اليوم نكون قد انتهينا من ثمانية عشر يوما من أيام رمضان إلى تسعة عشر اليوم ثمانية عشر انتهينا فلم يتبقى إلا عشر ليالي أو إحدى عشرة ليلة لأن قيامنا انتهينا من اليوم من النهار الثامن عشر ولكن انتهينا من قيام التاسع عشر هذا قيام غدا هذا قيام هذه الليلة قيام التاسع عشر فإذا لا لم يتبقى من رمضان إلا عشرة ليال نقومها أو إحدى عشرة ليلة على حسب إذا كان الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين وهذا يا إخواني يتطلب من المسلم مزيد الحرص على أن أن يستمر مزيد الحرص على الاستمرار لكي يختم الله تبارك وتعالى له بخير فإن الشيطان نعوذ بالله منه يحرص كل الحرص على تضييع جهود المسلمين ولو في الآونة الأخيرة بل أحرص ما يكون أشد ما يكون حرصا وجهدا على المسلم في آخر أيامه في آخر لحظاته في آخر أنفاسه حتى يضيع عمله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يشغلنا الشيطان بالأسواق بالتجارة بالبيع والشراء بالزيارات بالتخطيط للعيد هذا ليس حراما ولكن لا ننشغل به عن آه، ما أسسناه وأصلناه وعملناه وانطلقنا منه لا ننشغل آه، Setelah kita menjelaskan hukum-hukum masalah sujud sahwi secara ringkas, <clears throat> maka belum mengingatkan kita sudah menjalankan Ramadan 18 Ramadan dan kita sudah masuk malam 19 dan tersisa bagi kita 10 atau 11 Ramadan lagi oleh karena itu belum mengingatkan seyogianya bagi setiap orang muslim untuk semangat dan menjaga istiqomahnya dalam beribadah di bulan Ramadan sampai akhirnya ditutup Ramadannya dengan kebaikan. Kenapa? Karena syaitan sangat berusaha sekuat tenaga untuk memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Ta'ala di akhir-akhir atau di penghujung. Biasanya syaitan paling semangat di penghujungnya. Entah di penghujung umur, ketika seseorang mau sakratul maut, atau penghujung ibadah, atau penghujung waktu, Ramadan penghujungnya sehingga ketika di ujungnya yang paling finish yang paling akhir rusak semuanya pun akan rusak semuanya demikian juga ketika orang mau meninggal dunia semangatnya setor untuk menyesatkan ketika mau meninggal dunia supaya meninggal dunia di atas dosa dan maksiat sehingga amal kebaikan sebelumnya semuanya nggak dianggap oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan man qama ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab mengharapkan pahala Allah Ta'ala maka dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan sama Allah Ta'ala walaupun kalau kita lihat kenyataan yang ada maka kita jangan terombang ambing dengan kebiasaan masyarakat orang hidup di dunia harus punya prinsip kenapa? karena masyarakat kita biasanya 10 hari yang pertama masjid ramai 10 hari yang kedua pasar-pasar ramai 10 hari yang ketiga biasanya mall-mall atau stasiun dan yang lainnya ramai jalan-jalan ramai karena mudik oleh karena itu kalau kita sebagai orang muslim yang punya prinsip hidup hendaknya di akhir-akhir Ramadan ini hendaknya kita siapkan betul untuk Ramadan kita karena yang paling inti Ramadan itu di akhirnya bukan di awalnya hadiah yang paling besar yaitu Lailatul Qadar itu di, di akhir di akhirnya walaupun tidak ada masalah seseorang menyibukkan dengan urusan dunia kita nggak ada masalah itu boleh dagang menyiapkan untuk hari Eid boleh siapa yang mengharamkan cuma jangan sampai kita terjerumus dengan jeratan syaitan disibukkan dengan perkara dunia yang mubah namun kita meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang mulia ini والعبرة يا إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها فكم من إنسان يجتهد في أول الأمر ثم يخرب في نهاية الأمر ما اجتهده كما قال الله تبارك وتعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وإذا أردت يا أخي أن تعرف أن تطمئن أن تستبشر خيرا على خاتمتك هل هي خاتمة حسنة أم هي والعياذ بالله خاتمة سيئة شريرة فانظر هل تختم يومك بخير هل تختم ليلك بخير هل تختم شهرك بخير هل تختم سنتك بخير فإن المسلم لا يزال يختم ساعاته وأيامه ولياليه وسنيه وشهوره لا يزال يختمها بخير حتى يختم الله تبارك وتعالى له عمره بخير فإنما العمر اجتماع هذه الأشياء dan yang penting standar yang paling penting itu sebagaimana diingatkan sama Rasulullah SAW adalah yang paling akhir di penghujungnya Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al amalu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Siapa yang ditutup amalnya dengan akhir yang baik, maka semuanya akan menjadi baik. Namun siapa yang ditutup amalnya dengan kejelekan, maka semua yang pun akan dianggap kejelekan. Kondisi seseorang yang di awalnya semangat beribadah, namun sampai akhir sampai penghujungnya rusak, itu seperti kondisi seorang wanita digambarkan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran kalati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa seperti seorang wanita yang uh, nganyam dengan jarum yaitu entah apa intinya dengan jarum-jarum yang banyak dikuatkan atau diikat dengan kuat setelah kuat dengan susah payahnya dibikin sama dia setelah itu dilepas satu persatu yaitu seperti Ramadan orang sudah bersemangat di awal Ramadan, sholat malamnya, puasanya, zikirnya, semangat luar biasa. Namun di akhirnya seperti melepas satu persatu. Sudah capek-capek kita membuat yang pertama, kemudian di akhirnya malah kita lepas semuanya. Oleh karena itu, setiap orang muslim hendaknya melihat dan merenung dan berpikir setiap penghujung kita ini ditutup dengan apa? Apakah penghujung kita ditutup dengan kebaikan atau kejelekan? Baik hari kita yang berjalan satu hari yang berjalan 24 jam ditutup dengan apa? Semua harus berpikir. Demikian juga satu minggu, satu Jumat ditutup dengan apa? Satu bulan, setahun, satu umur kita hidup di dunia ini ditutup dengan apa? Kenapa? Karena yang paling ujung inilah yang paling menentukan. Dan biasanya amal-amal yang kita kerjakan setiap hari istiqomah, niscaya orang itu akan mudah untuk menjalankan akhirnya. Walaupun akhir itu sangat berat, namun semuanya membutuhkan istiqomah. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من أعظم لذة يجدها المسلم في قلبه من أعظم لذة يجدها المسلم في قلبه حينما يغايظ الشيطان حينما يغايظ الشيطان يغيظه بالعبادة يغيظه بقراءة القرآن بالسجود فإن المسلم إذا سجد لتلاوة مثلا يعتزل الشيطان يبكي يقول ويحي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد فمن استشعر في عمله مغايرة الشيطان وأنه يريد أن يقسم ظهره يقسم ظهره بالقرآن يحرقه بنور القرآن يقسم ظهره بالصلاة بالاستمساك بالدين بالاستغفار بالثبات أنا أريد يا إخواني إذا كانت بعض المساجد في العشر الأواخر آه، تبدأ بالانحسار شيئا فشيئا أريد إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسجد أن يبدأ بالزيادة لأن العشر الأواخر أشرف وأعظم وأكمل وأتم والأجر فيها أكبر فإن فيها ليلة خير من ألف شهر إذا كانت فيها الدروس العلمية قد لا يحضر بعض الناس فليحضر إذا كان يحضر وحده فليحضر معه غيره ولده جاره أستاذه معلمه زوجته بنته الشباب الذين في الطرقات الشباب الذين في الشوارع وفي الممرات يحضرهم معه إلى المسجد إلى البيئة الإيمانية بهذا نكون قد اشتغلنا وعملنا بالخط المعاكس لما أراده الشيطان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان أن تميلوا نيلا عظيما يريد الذين يت ويريد الذين يتبعون الشهوات عفوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بارك الله فيكم Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam sebuah ucapan yang sangat indah <clears throat> kata beliau min a'zami ladzatin yajiduha muslim fi qalbihi kelezatan yang didapatkan kelezatan paling puncak yang didapatkan sama seorang muslim dalam hatinya ketika dia mampu membuat murka syaitan ketika dia mampu bisa menghancurkan punggungnya syaitan dan ketika dia mampu menutup pintu-pintu syaitan oleh karena itu ketika syaitan sangat cinta manusia-manusia meninggalkan masjid manusia-manusia jarang sholat malamnya manusia-manusia malas baca Qurannya maka kelezatan yang paling puncak yang didapatkan sama orang muslim di hatinya ketika dia bisa membuat syaitan marah ketika syaitan cinta kita meninggalkan Quran maka kita hancurkan keinginan syaitan dengan kita baca Quran ketika syaitan cinta orang-orang meninggalkan masjid maka kita hancurkan punggung setan dengan cara kita rajin mendatangi masjid. Oleh karena itu, setan bisa kita hancurkan dan kita bisa menutup pintu-pintunya dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dengan rajin ke masjid, demikian juga dengan sholat malam atau ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, ketika masjid-masjid yang berada di kampung-kampung kita ini semakin berjalan Ramadan semakin sepi, maka jadikan masjid ini, masjid Syafi'i ini berbeda, berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Bahkan kita lihatkan semakin berjalan Ramadan, maka masjid ini semakin ramai. Baik ramai untuk baca Quran, ramai untuk beribadah, ramai untuk mendatangi pengajian atau yang lainnya. Jika kita mendapatkan di, uh, di masjid ini ada pengajian, kita pulang ke rumah, aja istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita ketemu di jalan, ajak semuanya ke masjid. Supaya apa? Supaya syaitan itu murka kepada kita. Karena kalau kita sudah membuat syaitan murka, berarti kita sudah mendapatkan kelezatan, nikmat yang Allah telah berikan dalam diri seorang muslim. Maka dari itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu yuridu ayyatuba alaihim, ayyatuba alaikum. Allah Ta'ala ingin supaya kalian kembali kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kalian diterima sama Allah Ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti syaitan, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, ingin ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, dan meninggalkan jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengikuti jeratan-jeratan syaitan dan jangan sampai kita mengikuti atau membuat syaitan, syaitan itu cinta sama kita, namun hancurkan semua jeratan syaitan, hancurkan semua tamannya syaitan, demikian juga buat syaitan itu marah dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Asalullah Jalla wa'ala Asalullah Jalla wa'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويحسن خواتيمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Uh, kemudian uh, akhir nasihat ini beliau berdoa kepada Allah Taala semoga Allah Taala memanjangkan umur kita dan memperbanyak amal ibadah kita dan Allah Taala menutup umur kita atau kehidupan kita di dunia dengan penutupan yang paling baik dengan husnul khotimah sehingga kita atau amal-amal yang pernah kita kerjakan zaman dahulu bisa dianggap ketika seseorang mendapatkan husnul khotimah dan ini mungkin bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin